Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh siapa? al syaikh Al-'Allamah al Fauzan atabahullah. Pembahasan terakhir yang kita ambil dari kitab yang sudah kita lewati beberapa temuan yang telah lalu adalah pembahasan seputar 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Pastikan antum sudah hafal semuanya di luar kepala. Bukan hafalnya di luar kepala bukan ya. Bukan lupa maknanya. Maksudnya udah nyebutkan langsungan gitu ya. Hewanan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bismillah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, Ahsan tabarakallahu fi, dihafalkan yang belum hafal. Ada lagi enggak sahabat yang ditakyin termasuk penduduk surga ada lagi enggak? Abdullah. Siapa? Ukasah bin Mihsan. Ukasah bin Mihsan. Paham ya? Kisahnya seputar apa itu? Kaitannya? Minta didoakan agar apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada lagi ya selain Ukasah bin Mihsan? Siapa? Sabit bin Qais Sabit bin Qais. Ada lagi enggak selain itu lagi? Dari kita lewati kemarin. Pemimpin para pemuda penduduk surga. Siapa? Hasan dan Husain. Innal Hasan wa Husain sayyida syabab ahli jannah. Ada lagi enggak kira-kira? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa hadisnya itu? Sayyidah Nisa al jannah, pemimpin para wanita penduduk surga. Ada lagi masih banyak sekali, kita baca yang ada di sini aja biar tambah nah barakallahu fiq faedah. Kita lihat halaman yang ke-212 yang punya kitab. Yang tidak punya kitab didengarkan baik-baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qudamah beliau eh, digelari dengan muwafaquddin. Muwafaquddin. Orang yang apa? Yang agamanya diberikan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Wala nunazzil ahadan min ahli qiblah jannatan wala nara. Penting ini. Dan kami tidak mendudukkan seorang pun eh, dari kalangan kaum muslimin ahli qiblah itu kaum muslimin maksudnya. Perhatikan. Ahli qiblah itu maksudnya kaum muslimin dengan surga ataupun dengan neraka. Kita nggak boleh mendudukkan takyin, ini penduduk surga, ini penduduk neraka, kecuali dengan dalil. Kecuali dengan apa? Dalil. Nah, diperhatikan, ditanya harus bisa jawab nanti. Kecuali dengan dalil. Jadi kalau tanpa dalil nggak boleh. Walaupun dia dari kalangan kaum muslimin, walaupun dia ahlus sunnati wal jamaah serat takyin per individu perlu dalil. Fulan bin Fulan meninggal dari kalangan ahlus sunnah pasti penduduk surga. Boleh nggak gitu? Boleh nggak? Memastikan per individu tanpa dalil boleh nggak? Nggak boleh. Cuman kita berharap semoga termasuk penduduk surga dari kalangan kaum muslimin mukminin ahli sunnah wal jamaah misalkan. Fulan bin Fulan mati gantung diri. Pasti di neraka ini, pasti. Boleh nggak gitu? Boleh nggak? Boleh nggak? Antum antum. Imran. Boleh nggak? Orang mati gantung diri, sholat lima waktu aktifnya. Sholat subuh pun orang belum datang datang, datang duluan ya. Jumatan nggak pernah telat ya. Tapi matinya nggak diri. Pasti masuk neraka boleh ngomong gitu. Ah. Enggak boleh. Karena perlu dalil memastikan itu. Cuman kita khawatir, khawatir dia nanti tersiksa dengan perbuatannya. Tapi masih diharapkan semoga diampuni karena pelaku besar. Jadi pahami? Tapi kalau global, setiap orang kafir pasti di neraka itu boleh. Setiap orang mukmin pasti di mana? Surga itu boleh karena global umum. Per individu perlu dalil itu harus sunnah. Jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fi. Kita lihat bawahnya itu qala asy-syekh Shalal Fauzan sabahullah. Kita ambil dikit aja. Nahnu, perhatikan La nashhad bil jannah wan nar illa liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan ya, kami atau kita tidak bersaksi untuk seorang pun dengan surga dan neraka kecuali yang dipersaksikan untuk yang dipersaksikan untuknya oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan jelas kan hadisnya kan? Innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Selesai. Dengan takyin pun boleh karena ditentukan dengan dalil. Ya enggak? Abu Lahab pasti di neraka. Boleh enggak kita Hizam? Abu Lahab loh. Atau dikhawatirkan? Eh? Pasti atau dikhawatirkan? Pasti, dalilnya jelas kan? Tabat siada abi lahabi wa ila akhir ila akhir surah. Disebutkan itu kan jelas pasti. Kalau yang pasti pasti Abu Talib. Abu Talib. Pasti di neraka nggak Abu Talib? Paman Rasulullah loh. Pamannya Rasulullah. Rasul paling cinta dengan Abu Talib ini. Menemani Rasulullah nah ketika apa? Dagang ke Syam diajak ke Rasulullah. Boleh nggak pastikan itu Abu Talib pasti di neraka boleh nggak Ya boleh jelas itu. Eh, mendapatkan adab yang paling ringan apa adabnya? Ayo. Adabnya adalah berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Kalau yang, yang dipastikan mendalil boleh dipastikan, tapi kalau enggak dipastikan mendalil jangan apa? Jangan bermain-main bahaya ini karena kaitannya perkara gaib. Amman man adahum fala nashhad li ahadin muayyan. Adapun orang yang selain mereka, selain yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW termasuk penduduk surga atau termasuk penduduk neraka, enggak boleh kita bersaksi untuk seorang pun per individu, muayyan per individu. Perhatikan itu yang punya kitabnya, yang tidak punya diperhatikan. La nashhad li muayyan bil jannah. Kita tidak boleh menyaksikan atau bersaksi untuk seorang pun per individu dengan surga. Wala li muayyan bin nar. Tidak pula untuk per individu ditentukan dengan neraka. Walakinna narzu lil muhsinin wa nakhatu al musiin. Lihat ini. Akan tetapi kita berharap kepada orang-orang yang berbuat baik surga dan khawatir atau takut terhadap orang-orang yang berbuat jelek dengan neraka itu boleh. Khawatir, berharap itu enggak masalah. Pastikan perlu dalil. Kita lihat. Wa amal jazmu bil jannah aw bin nar muayyan. Adapun memastikan jazm itu memastikan artinya adapun memastikan dengan surga atau dengan neraka lima ayat untuk per individu fahada yahtaju ila dalil di garis itu ya fahada yahtaju ila dalilin min kitabillah wa min sunnati rasulhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini dipahami baik-baik dikondisikan faedahnya ini biar tidak gagal paham adapun menetapkan per individu perlu dalil dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terakhir perhatikan la najzim li ahadin bi syahadatin au eh, annahu syahid. Enggak boleh juga kita juga tidak memastikan untuk seorang pun dengan apa? Dengan syahadah. Dengan persaksian bahwa dia mati syahid. Orang ini pasti mati syahid, enggak bisa juga. Cuman berharap semoga mati syahid. Jadi pahami, ada orang meninggal dunia kena reruntuhan bangunan. Pasti mati syahid ini, pasti. Udah pasti 100% mati syahid. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Kita katakan apa? Diharapkan semoga dia mati syahid. Dan ternyata telusuri, dicek ternyata apa? Dia matinya bukan kena runtuhan dengan sendirinya tapi bunuh diri gitu loh. Dia sengaja di bawah bangunan, bangunannya dia apa? Dilinggis sama dia. Oh, dihancurkan akhirnya kena runtuhan bangunan. Orang bilang mati syahid ini. Eh, jadi kalau seperti itu nggak boleh kita pastikan. Kecuali tahu sebabnya, dia lagi bangun bangunan ternyata bangunannya runtuh, kena runtuhan bangunan. Nah, itu secara global mati syahid. Paham ya? Karena ada dalilnya kemarin kan, sudah kita mati. Ada orang mati tenggelam. Boleh nggak kita pastikan, Mas? Mas Hasan? Pasti mati syahid, boleh nggak? Yang boleh apa? berharap, ayo, berharap semoga mati syahid. Karena kita nggak tahu kan latar belakangnya, ternyata dia bunuh diri banyak utang. Pikirannya banyak, eh, pikirannya pikirannya ini yang budak gitu ya, banyak hutang akhirnya dia apa? Eh, menyudahi kehidupannya dengan apa tadi? Masuk ke lautan atau nyebur ke lautan kemudian mati di situ. Enggak boleh kita pastikan, pasti mati syahid. Dicek dulu latar belakangnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Perhatikan dikit lagi itu barakallahu fiik wa na'am kata beliau Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah wa narju syahadah liman qutila fi sabilillah wajahada li'i'la'i kalimatillah. Perhatikan itu. Dan kami berharap dengan apa? Dengan syahadah mati syahid terhadap orang yang dibunuh di jalan Allah Taala, peperangan perang kok ternyata kok mati terbunuh. Nah, kita berharap semoga dia termasuk mati syahid. Karena kita nggak tahu niatnya apa. Ada orang yang berjihad niatnya apa? Karena ingin mendapatkan apa? Ghanimah, agar dibilang pemberani, Paham ya? Seperti itu kan perlu dicek lagi secara globalnya. Tapi kalau ingin diglobalkan kita berharap semoga mati syahid. Rinciannya tentang isi hatinya Allah Taala yang tahu. Nah, orang yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Taala, narjulahu syahadah. Kita berharap padanya syahadah, mendapatkan apa? Gelar mati syahid tadi itu. Wa kadzalika nakhafu 'alal musti'in minal usat wal mutnibin wal fasaqah. Perhatikan ini. Seperti itu pula kita khawatir terhadap orang-orang yang berbuat kejelekan dari kalangan ahlul ma'asi. Usad itu adalah jamaah dari asi, para pelaku maksiat. Wal mutnibin, para pendosa. Wal orang-orang fasik. Nakhofu alaihim minan nar. Kita khawatirkan eh, kepada mereka apa? akan siksaan api neraka. Lakin, ini penting ini, la nadzim lahum binar. Tapi kita nggak boleh memastikan mereka dengan apa? Dengan neraka. Pasti neraka nggak boleh. Li'anna Allah qad yatubu 'alaihim. Dikarenakan Allah taala bisa jadi mengampuni dan menerima apa? Menerima tobat mereka. Min ahli kiblah maknanya apa? Itu yang terakhir, yakni alladzina yusalluna ila kiblah itu orang-orang yang salat menghadap kiblat. Kaum muslimin mu mukminin. Wallahu alam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.